Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila sabilir wal qiwam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika صانع الأكوان والعالم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البشر والأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي النعماء إلى يوم القيام أما بعد فيا إخواني رحمكم الله usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah ta'ala qad qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinim bidni rabbiha wa yadribullahu al amsala linnas la'allahum yatadhakkarun wa ba'du para jamaah kaum muslimin saudara sekalian yang selalu mengharap ridha Allah Pertama, marilah kita selalu panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah rahmat, hidayah, maunah dan taufiknya kepada kita sekalian sehingga sampai saat ini kita masih dalam tetap masih dalam keadaan iman dan Islam pada sanubari kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan tetap meneguhi dan memegangi iman dan Islam ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah pada kita sekalian, berkah lahir maupun batin fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dari mimbar ini kami mengajak pada saudara sekalian untuk selalu meningkatkan takwa Allah yaitu imtithalul awamir mengikuti segala perintah dan anjurannya. Wajtinabun nawahi meninggalkan segala larangan-larangannya kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita yakin bahwa dengan pola hidup takwallah seperti ini, kita akan bisa mencapai kebahagiaan fid din wad dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat, kaum muslimin yang selalu mengharap ridho Allah. Kalau ada pertanyaan, mengapa kita saat ini datang ke masjid ini untuk menunaikan sholat Jumat? Padahal kalau hanya dengan akal, suasana panas-panas seperti ini yang paling enak duduk-duduk di kedai, di warung, di restoran sambil menikmati makanan dan minuman yang segar. Bagi para musafir yang mungkin sedang di perjalanan. Belakang kita ada jalan tol. Mengapa memilih istirahat sambil istirahat dan sholat Jumat? Tidak memilih di rest area yang jauh lebih santai, lebih enak, dan lain sebagainya. Pasti jawabannya karena kita punya iman. Bukan karena yang lain-lain. Saya yakin bahwa kita semua yang hadir di sini punya asumsi, punya keyakinan, dalam bahasa agama punya akidah yaitu iman. Iman bahwa kita hidup ini tidak ada dengan sendirinya, kita hidup ini ada yang menghidupkan, kita datang ke dunia ini tidak untuk selama-lamanya, suatu saat akan ditarik lagi, dipanggil lagi oleh yang dulu mengadakan di bumi ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kata lain, semua aktivitas yang kita lakukan dalam agama ini baik itu melakukan perintah atau meninggalkan larangan sebenarnya karena adanya iman yang bersarang dalam hati sanubari kita semua. Oleh karena itu, tugas kita adalah merawat iman. Iman itu laksana tanaman. Kalau kita punya tanaman di rumah musim-musim panas begini dan kita biarkan tanpa disirami, kita akan bisa lihat tanaman itu akan mati satu persatu. Mulai layu, daunnya menguning, dan lama-lama mati. Tapi bagi kita yang rajin, punya tanaman, punya bunga di rumah, Apalagi musim panas seperti ini, perhatian kita ekstra. Tiap pagi dan sore kita sirami. Kalau perlu diberi pupuk, saya yakin tanaman itu akan tetap subur dan tetap segar meskipun dikala kekeringan. Info yang terkini, mengapa saudara-saudara kita rohingnya yang di Myanmar seperti itu dilakoni? Saya lalu teringat pada zaman Rasul. Zaman Nabi dan sahabat diusir oleh para para kafir Quraisy maka Mereka disakiti, rumah mereka dijarah, hartanya dijarah, wanita disakiti, bahkan dinodai. Peristiwa yang sekarang di Rohingya di Myanmar, saudara kita Rohingya di Myanmar itu. Saya yakin juga karena adanya kekuatan iman yang ada dalam hati mereka. Kalau mereka yang pragmatis, alah, cuek aja. Mencari keselamatan. Yang penting dia selamat. Tapi kita lihat ternyata mereka berbondong-bondong seperti itu. Adalah karena kekuatan iman yang ada dalam hati mereka. Ikhwani rahimakumullah. Kalau kita mau mengkaji lebih dalam, di Al-Quran ada tiga kata iman, Islam, ihsan. Ketiga kata ini akan merupakan bangunan yang indah manakala kita semua mau mensinergikan. Manakala kita mau menyeimbangkan iman, Islam, dan ihsan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hubungan ketiganya ini dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 24. Allah menggambarkan laksana pohon yang indah. Akan saya baca sebentar ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Wa yadribullahu al-amsala linnas la'allahum yatadzakkarun. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah telah membuat perumpamaan iman kalimah thayyibah para ahli tafsir menafsiri dengan iman yang baik. Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah thayyibah seperti pohon yang indah? Akarnya kokoh menghujam ke dalam tanah dan ujungnya pohon itu menjulang tinggi ke angkasa. Pohon itu selalu memberi buah yang baik setiap saat atas izin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu bagi manusia agar mereka selalu ingat. Ikhwani rahimakumullah, betapa indahnya Allah membuat perumpamaan iman yang indah ini. Laksana pohon yang indah. Indikator pohon yang indah itu ada tiga pada ayat ini. Yaitu akarnya kokoh ke dalam. Ini simbol akidahnya kuat. Menghujam ke dalam tanah. Yang kedua, wafar uha fisama, Cabang, dahan, daun, dan ranting pohon itu menjulang ke angkasa. Ini menggambarkan syariahnya atau Islamnya. Jadi kalau kita sebut Islam, itu kata miniatur dari syariah. Hal-hal lahir yang harus dilakukan sebagai wujud manifestasi iman yang benar tadi itu. Yang ketiga, indikator pohon yang indah itu adalah pohon itu selalu memberi buah setiap saat. Tak kenal musim, selalu berbuah. Itulah ehsan atau akhlak dari orang yang punya iman yang kokoh itu syariat yang benar membuahkan akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji. Ikhwani rahimakumullah. Nah, oleh karena itu pula, maka dalam Al-Qur'an seringkali digandeng antara iman dan amal soleh. Kalau kita hitung, kita statistik ada 71 kali Allah menyebutkan membarengkan antara iman dan amal soleh. Apa maknanya? Iman yang baik akan melahirkan amal yang baik. Sebaliknya kalau iman yang tidak baik akan melahirkan amal yang tidak baik. Jadi amal soleh adalah indikator dari iman yang benar. Kalau struktur mobil barangkali bisa didekatkan dengan radiator. Di sana ada ada penunjuk. Apakah mesinnya nanti panas atau tidak? Di sana ada ada temperatur, jarum temperatur yang menunjukkan. Itulah sebenarnya contoh amal saleh. Kalau amal salehnya baik, banyak. Oh, berarti mesinnya bagus, imannya bagus. Tapi kalau jarum radiator menunjukkan tinggi, waduh bahaya ini apalagi sana sampai hot, sampai panas, ini harus waspada. Mesinnya harus segera diistirahatkan. Imannya perlu diservis. Ikhwani rahimakumullah. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani hadis dari Abi Musa al-Ashari. Beliau mengatakan, Man sarrathu hasanatuhu wasa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'minun. Barang siapa yang jika dia berbuat baik, dia merasa bahagia, merasa nyaman, merasa enjoy dengan kebaikannya. Dan barang siapa yang ketika terlanjur berbuat jelek, dia terganggu, hatinya galau. Dia sangat menyesal. Fahuwa mukminun. Maka dia adalah orang mukmin. Makna hadis ini adalah kalau kita dengan kebaikan kita merasa bahagia, merasa lega, merasa ridho. Dan kalau terlanjur berbuat jelek, kita merasa sangat sedih, sangat menyesal. Mengapa saya terlanjur berbuat begitu? Waduh, getun saya, menyesal saya. Itu justru indikator iman yang benar. Karena kekuatan imannya, kekuatan imannya telah mempengaruhi akal dan hatinya. Perasaannya dan pikirannya telah terganggu oleh tindakan jeleknya. Dan merasa bahagia oleh perbuatan baiknya. Tapi sebaliknya, kalau orang berbuat baik atau jelek, tidak ada pengaruhnya. Na'udzubillah. Berbuat jahat, tidak menyesal. Terlanjur berbuat, misalnya ketika ada acara, lalu dia tidak sempat sholat, atau sholatnya sudah mepet waktu, di akhir waktu, dia merasa galau. Waduh, mengapa kok saya tadi hampir kehilangan sholat asar. Dia merasa menyesal itu. Itu berarti radiatornya normal. Tapi kalau ada orang berkali-kali tidak sholat, berkali-kali melakukan kejahatan, biasa-biasa saja, maka radiatornya buntu. Dia minta dibedah, minta dikoroi kalau itu mobil. Kalau iman, imannya perlu diservis, perlu disirami, perlu dipupuk agar ia subur lagi. Maka kata Nabi dalam hadis yang lain, al imanu yazidu wa kusu. Iman bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Nauzubillah min dzalik. Hilang dalam arti sangat tidak sempurna. Ada sebuah hadis yang patut kita camkan. Hadis dari Abi Hurairah. Muttafaqun alaih jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis sahih, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Wa la yashribul khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun. Wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Makna singkatnya, tidaklah seorang pezina melakukan zina dalam keadaan beriman. Tidaklah peminum khamer meminum ketika minum khamer dalam keadaan beriman. Tidaklah pencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman. Hadis ini menjadi peringatan bagi kita yang radiatornya sudah minta dikoroi. Ketika orang mencuri, ketika orang berzina, ketika orang minum khamer, kata hadis kata Nabi dalam hadis tadi, imannya sudah blank. Drop. Loh, apakah dia orang kafir, Pak? Tidak. Tidak. Ada hadis lain yang bisa kita padukan maknanya? Hadis dari Abu dar "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalik illa jannah wa in zana wa in saroko." Ini ada hadis lain ini. Tidaklah seorang hamba yang mengatakan la ilaha illallah sampai dia mati kecuali dia masuk surga. Artinya asal orang itu masih mengatakan la ilaha illallah punya akidah Islam seperti ini dia akan masuk surga. Wa in zana wa in saroko. Meskipun dia berzina, pernah berzina atau pernah mencuri. Nah, ada dua hadis yang perlu kita pertemukan. Para ulama lalu memahami orang yang terlanjur berbuat dosa seperti itu. Kalau akidah ahli sunnah wal jamaah, dia tetap mukmin yang fasik, bukan kafir. Jadi mana hadis yang pertama tadi? Tidaklah orang yang mencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman. Artinya apa? Ketika orang terlanjur mencuri, sebenarnya imannya drop. Drop tapi masih punya iman dia. Karena akidah Islamiahnya masih. Tidak boleh diperangi, dia bukan kafir. Dia tetap mukmin tapi yang fasik. Nah, oleh karena itu para jamaah, kita kembali al-imanu yazidu wa yangkus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan kalau lama-lama dibiarkan bisa hilang sama sekali. Na'udzubillah, na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini, dengan ibadah yang kita lakukan, dengan zikir yang kita lakukan, amal saleh yang kita lakukan, berkumpul dengan orang-orang yang baik, mencari ilmu-ilmu yang baik, membaca bacaan yang baik, melihat pemandangan yang baik, mendengarkan suara-suara kalimat toyibah yang baik, itu semua adalah alat sarana untuk memperkokoh keimanan kita. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang kokoh imannya, kokoh Islamnya, dan bagus akhlak atau ihsannya sampai kelak kita dipanggil dalam keadaan husnal khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.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 الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمة الدين اللهم انفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفخش والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana yassir lana umurana ma ta'assara alaina min umuri dunyal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah